Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Ahlan bik. Kaif halukum? بخير Alhamdulillah khair خير Ustaz Alhamdulillah. gimana ikhwah teman-teman di sana ada ini Allah ada Ustaz Sidik Ustaz Ahmad Ihwah beberapa orang Ustaz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 Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita di Kamis 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 24 Oktober 2024. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah rahimahullahu taala. <clears throat> Kita sampai pada ucapan al-muallif rahimahullah wal iman bi adzabil qabr wa munkar wa nakir. Beriman kepada azab azab kubur dan mungkar dan nakir yakni termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah adalah beriman terhadap apa yang terjadi ba'dal maut yaitu azabul kubur, azabul qabr atau naimul qabr karena seorang yang telah meninggal dunia imma dia akan diazab di kuburnya ataukah dia akan mendapatkan nikmat dan itu terus selama dia berada di alam kuburnya sampai Allah bangkitkan di yaumil qiyamah. Sehingga kubur merupakan tempat penantian dia hingga ia qiyamah. Yang di tempat itu imma dia mendapatkan azab ataukah nikmat yang sebelumnya didahului dengan fitnah yaitu pertanyaan dua malaikat sehingga kubur merupakan kedudukan atau tempat antara dunia dengan akhirat. Karenanya disebut pula al-barzakh. Karena barzah itu maknanya adalah al hajis baina syai'ain. Pembatas antara dua hal. Ini diantara makna yang menunjukkan makna bar makna barzakh itu adalah hajis sebagaimana dalam firman Allah taala marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan ya, dua laut ini berjub, bertemu antara di sana air malih dengan azb yang asin dengan yang tawar itu la yabghiyan la yabghi tidak me melewati yang malih tidak melewati tidak menembus yang uh, tawar ya yeah. Yang asin tidak menembus yang tawar. Dan sebaliknya. Karena apa? Allah Ta'ala malah mengatakan bainahuma barzakhun antara keduanya ada barzah yakni fasil pemisah batas pemisah sehingga tidak bercampur nah nah dari sini ya ikhwan diambil apa kita mengenal atau memahami makna barzakh adalah al fasil baina syai'ain dan negeri itu alam itu ada tiga. Darul dunia, wa darul barzakh, dan darul qarar, darul akhirah. Yang pertama negeri dunia ini. Ya. Yang kedua barzakh. Nah, alam barzakh. Yang ketiga alam akhirat. Darul dunia, alam di dunia ini, inilah mahalul amal. Adapun darul barzakh, inilah mahalul intizar tempat menanti. Yang itu terjadi setelah darud dunia. Seorang yang berpisah dari dunia, maka dengan yang ditandai dengan kematian, maka dia masuk ke alam darul barzakh, alam barzakh. Menanti dia, yang di situ dalam penantian itu imma dia mendapatkan azab ataukah nikmat. Dan yang ketiga adalah darul qarar, darul akhirah yang merupakan darul jaza, negeri akhirat, alam akhirat yang disitulah darul jaza. Nah. Barzakh itu sementara dalam uh, tempat yang kita akan berlalu melewati saja yang kemudian kita akan masuk ke akhirat. yakni setelah yaumul qiyamah. Allah mengatakan tentang alam kubur ini sebagaimana di surat At-Takatsur hatta zurtumul maqabir sampai kalian mengunjungi alam kubur. Ini menunjukkan bahwa al-maqabir ya, alam kubur itu bukanlah tempat tinggal yang menetap. Karena Allah sebutkan kondisi manusia di situ seperti kondisi azair zair yang mengunjungi saja yang dia yazur wayar tahil berkunjung di situ ya, lalu akan meninggalkannya ya sehingga tinggal di alam kubur itu Allah sebut sebagai ziarah karena apa dia ada di situ kemudian yartahil <clears throat> namun yang perlu menjadi perhatian penting bagi kita bahwa setiap yang tinggal atau masuk ke alam kubur dalam penantiannya itu dia akan mengalami yang pertama fitnatul kubur pertanyaan dua malaikat atau dia nah afwan dia akan mengalami fitnatul kubur ya pertanyaan dari dua malaikat kemudian setelah itu ya imma mendapatkan nikmat ataukah azab setiap yang letakkan semayit ya yang Rasul alaihi salatu wasalam sudah mengingatkan ya bahwa setiap yang mati itu akan ditemani atau akan diikuti yatba'ul mayyit salasa. Nah, mayit akan diikuti oleh tiga hal. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji usna fayarji usnani wa yabqa wahid. Yang dua pasti kembali. Ya. Sementara yang satu itulah yang tinggal bersama dia, menemani dia. Apa yang kembali? Keluarga dan hartanya. Ya. Sebanyak apapun dan sehebat apapun harta dia, gak bakal harta itu menemani dia dalam kuburnya. Ya. Sesayang apapun keluarganya dan sebutuh ya besar sebesar apapun kebutuhan keluarga terhadapnya, pun tidak akan menemani dia di alam kuburnya. Sehingga kedua ini kembali yang tetap bersama dia adalah amalnya. Maka ya ikhwah rahimani rahimakumullah, apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut? Apa yang kita persiapkan untuk hari tersebut? Yang ketika itu ya dia setelah diletakkan di alam kubur di kuburannya, maka dia mendengar qara ni alihim. Ya, langkah, derap langkah sandal-sandal orang-orang yang mengantar dia di kuburan itu. Yakni derap sandal itu yang kembali meninggalkan kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, meninggalkan dia. Nah, yang ketika itulah datanglah dua malaikat menghampirinya, mendatanginya. Yang keduanya menundukkan mayit dan rohnya dikembalikan ke jasad dia dan dia pun mengalami kehidupan hayatan barzakhiyah. Kehidupan barzakh yang tidak sama dengan kehidupan dunia. Ya. <clears throat> Maka ditanya, dua malaikat bertanya, "Man rabbuk wa madinuk wa ma nabiyuk?" Sekali lagi ini kehidupan barzakhiyah yang tidak sama dengan kehidupan dunia. Ya, termasuk perbedaannya adalah kalau di dunia kita bisa menghafal jawaban dari pertanyaan ini. Sehingga kalau di dunia siapapun dia dengan pertanyaan ini bisa tahu jawabannya dan menghafalkannya. Ya. Hatta orang yang kafir sekalipun bisa dia menghafal jawaban ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Namun di alam barzah itu tidaklah demikian. Semuanya sangat berkaitan dengan iman dan amal soleh dia. Ya. Sehingga apakah dia mampu menjawab ini ataukah tidak, maka itu Allah lah yang yusabbituhu. Allah lah yang mengokohkannya. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayati dunya fil wa fil akhirah. Allah lah yang mengokohkan orang yang beriman fil hayati dunia di kehidupan dunia wa fil akhirah dan di akhirat. yakni termasuk ketika dia menjawab pertanyaan ini. Sehingga itu asabat sabat minallahi ta'ala. Apakah seorang mampu menjawab ataukah tidak maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwa asabat yang datang dari Allah taala tasbit minallahi taala itu ada asbabnya, ada sebab-sebabnya antara lain al-ilmu. Dia harus berilmu, belajar. Ya, ini min asbabi asabat Ya, kalau Anda ingin mendapatkan tasbid minallahi taala maka tempuhlah sebab-sebabnya. Antara lain apa? Al-ilmu, talabul ilmi wal amal bihi. Seorang mengamalkan orang menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar membekali diri dengan ilmu, membekali dirinya dengan ilmu dan mengamalkannya. Ya, sehingga ini dengan ini Allah akan seorang dengan ini Allah akan mengokohkan hambanya rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menjawab pertanyaan ini maka dia akan selamat dan berbahagia dengan kebahagiaan dan tidak akan ada kesengsaraan lagi setelahnya dan akan dilapangkan untuknya kuburannya sejauh mata memandang dan dibukakan untuknya pintu menuju surga. Ya. sehingga dia mendapatkan angin dari surga itu dan aroma wanginya. Dan diperintahkan untuknya untuk dibentangkan firash, ya, tikar dari surga. Dan dia akan terus berada di dalam nikmat tersebut. Dan ini perkara gaib ya, kawan Inilah perkara gaib. Nah, dan ini kehidupan barzakhiyah. Sehingga kalau kuburan itu digali, ya nggak ada apa-apanya, yang ada ada tanah saja dan mungkin bangkainya orang tersebut. Nah, dia akan nggak mendapati kecuali itu. Duh mana yang katanya diluaskan kuburannya Mana yang katanya ada malaikatnya dan seterusnya Mana aroma surga itu Maka ini ada perkara gaib nah, Dan sudah kita katakan tadi ini hayatun barzakhiyah kehidupan barzakh. Sehingga alamnya ber, alamnya berbeda, tidak sama dengan alam dunia. Kuburannya itu masih alam dunia. Tanahnya itu semua masih alam dunia. Nah, adapun mana alam barzakh? Ya jelas nggak akan sampai dia karena dia belum mengalami kematian. Barakallahu fikum. <clears throat> Demikian pula orang yang munafik, orang kuf kafir maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan man rabbuk walaupun mungkin dia menghafalnya tahu pertanyaan itu dan hafal mungkin ya tapi sekali lagi Allah lah yang mengokohkannya Allah tidak akan memberikan sabat kepada orang-orang yang kafir Allah katakan tadi yusabbitullahu alladhina amanu yusabbitullahu alladhina amanu Allah lah yang mengokohkan orang-orang yang beriman sehingga orang-orang kafir tidak akan Allah berikan sabat. Nah, bagaimana Allah berikan sabat sementara asbabus sabat tidak ada pada dia? Nah, dia tidak berilmu bahkan dia kafir. Nah, sehingga pertanyaan dua malaikat ini dia tidak mampu menjawabnya. Ya, kecuali dia akan mengatakan la adri. Madinuka la adri. Nah, atau dalam riwayat lain, hah hah la adri. Nah, aku tidak tahu. <clears throat> nah, sehingga ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah, hatta seorang mungkin bernisbahkan diri kepada ilmu dekat dengan ilmu bahkan mungkin dia hafal namun demikianlah semuanya berkaitan erat dengan apa al-iman wal amalus saleh selama di dunia. Nah, selama di dunia. Barakallahu fikum sehingga seorang atau orang yang tidak Allah berikan sabat padanya dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Ya, sehingga nasibnya adalah sebagaimana berita dari Nabi alaihi salatu wasallam dia hanya bisa mengatakan ha ha la adri an nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ya, aku tidak tahu, aku dulu hanya mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut-ikut mengatakannya, ikut-ikutan mengatakannya. Katanya ada Nabi Muhammad, katanya wajib beriman kepada Allah dan seterusnya. Dia hanya ngikut-ngikut saja, taklid saja. Nah, sehingga yuftah lahu dia akan dibukakan untuknya pintu ke neraka, disempitkan kuburannya sehingga remuk tulang tulang dadanya. Ya. Sehingga datanglah dari panas neraka itu menimpanya, mengenainya. Nah, dan dibentangkan untuknya ya tikar dari neraka. Ayo ikhwah rahimani Nabi alaihi salatu wasallam sudah berpesan ya kepada umatnya untuk berlindung dari azabul qabr. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda ta'awwadu au ta'awwadhu billahi min arba' min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindunglah, berlindunglah kalian dari empat hal. Dari azab jahannam, dari azab kubur yang kedua, dari fitnah al-mahya wal mamad dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Dan empat hal ini berlindung dari empat hal ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh setiap muslim dalam salatnya di tasyahud akhir sebelum salam di akhir setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang doa ini diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya seperti beliau mengajarkan ayat Al-Qur'an. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah sangat penting bagi kita untuk mengingat adabul qabr ya dan kita berlindung kepada Allah taala dari azab tersebut. Nah, yang sekali lagi ini termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah dan adillah dan masalah ini sangat banyak. Ya, antara lain di sana terdapat isyarat dari dalam Al-Qur'an tentang azabul qabr. Ya, Allah taala berfirman walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Dan niscaya akan kami rasakan pada mereka ya dari azab yang rendah ya yang itu di bawah azab yang besar. Ya. Azabul adna itu sebagaimana tafsir dari sebagian salaf adalah azabul qabr. Azabul qabr. Ya walanudziqannahum minal azabil adna. Jadi azab yang adna, yang rendah, yang itu dibawa azabul akbar, azab yang besar. Apa itu azabul adna? Yakni azabul qabr sebagaimana ini datang tafsirnya dari sebagian salaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Firaun dan kaumnya serta bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab Ashaddal 'adzab. Ya. Neraka itu akan diper, ditampakkan, ditunjukkan ya, kepada Firaun dalam dan bandaranya wuduan wa asyiyah setiap pagi dan sore. Ya. Wa yauma taqumus sa'ah dan pada hari terjadinya kiamat adkhilu ala fir'aun maka Allah mengatakan masukkanlah ala fir'aun fir'aun dan keluarganya asyaddal adab kepada azab yang sangat pedih. Nah, yu'raduna 'alaiha An-naru yu'raduna alaihi wa neraka itu dibentangkan, ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ini azabul qabr. Ini azabul qabr. Sehingga ketika mereka mati akan ditampakkan, ditunjukkan pada mereka neraka setiap pagi dan sore. Nah, ini dari tafsirkan oleh salaf adalah apa? Azabul qabr. Apa dalilnya? Apa buktinya bahwa itu adalah azabul qabr? Karena Allah mengatakan setelah itu, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab." Nah. Ini adalah apa? Allah katakan pada hari kiamat. Dan pada hari terjadinya kiamat, masukkanlah alu Fir'aun, keluarga Fir'aun ke adab yang lebih pedih. Berarti apa adab sebelumnya? Itu di mana? Di kubur. Adzabul qabr. Allah juga mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Nah. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, peringatan dariku, yang dari Al-Qur'an, Fa inna lahu maka sungguh untuknya ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam kondisi buta. Dijelaskan eh, dalam tafsir dari salaf ma'isyatan dongka yakni ada fil kubur. Ini di kuburan, di alam kubur nanti. Nanti maka untuknya mai dongka kehidupan yang sempit Nah, itu beberapa adillah dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula adillah dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama hadisnya mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadis tentang azabul qabr. Di antaranya adalah hadis dari sahabat Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumah anna ya sallallahu alaihi wasallam shalla bin nas salat al-kusuf. Bahwa Nabi salat berjamaah bersama para sahabatnya yaitu eh, salatul khusuf salat gerhana. Falaman sarafa sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaih. Ketika beliau selesai dari salatnya, maka beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya. Thumma qala amma ba'd. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Ini maksudnya apa? Khutbah. Kalau dalam dalam riwayat-riwayat bahwa Nabi hamidallah wa athna alaihi maka itu seringnya apa? Yang dimaksud adalah khutbah. Makanya beliau katakan amma ba'd. Karena dari kata-kata pembuka untuk pembicaraan berikutnya adalah disambung dengan apa atau dipisahkan dengan amma ba'd. Lalu Nabi mengatakan, "Ma min syai'in lam akun ra'aituhu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza." Tidaklah sesuatu pun yang aku belum pernah melihatnya kecuali aku telah melihatnya di tempat berdiriku ini, yang di dalam salatnya tadi. Ya, yakni yang tidak beliau pernah yang tidak pernah beliau lihat di akhirat. Nah, itu semuanya sudah beliau lihat barusan hatta jannati wan nar bahkan surga dan neraka aku pun sudah melihatnya wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur dan sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan difitnah yakni akan mengalami fitnatul kubur ya akan mengalami fitnah kubur nah ini nas dari Nabi Alaihissalam bahwa telah diwahyukan kepada beliau bahwa kalian akan mengalami fitnah di kubur. Ya, ini akan ditanya dengan pertanyaan dua malaikat. Nah, kariban au mithil fitnatil masih dajjal. Yang fitnah ini sangat besar, sangat dahsyat. Ya, saking besarnya itu dekat atau mendekati fitnatul masih dajjal. Fitnah itu akan menggelincirkan seseorang. Nah, demikian pula fitnatul kubur. Nauzubillah min dzalik. Nah. Fayu'ta hadukum fayuqal ma ilmuka bihadzal rajul. Maka akan didatangi salah seorang eh, kalian yakni oleh dua malaikat lalu dikatakan kepadanya ma ilmuka bihadzal rajul. Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min awil muqin. Adapun seorang mukmin atau orang yang yakin, fayaqul huwa Muhammad, huwa Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda. Maka dia akan menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah Rasulullah yang datang kepada kami membawa al bayyinat wal huda. Fa'ajabna wa ata'na. Thalatha mirar. Maka kami pun menyambut dakwahnya dan mentaatinya. Demikian diulang setiga kali. Fayuqalu Maka orang yang sukses menjawab pertanyaan tersebut dikatakan kepadanya, "Tidurlah kamu. Qad kunna na'lam innaka latu'min bih. Fanim salihan." Kami sungguh telah tahu bahwa engkau pasti akan beriman dengannya, maka tidurlah sekarang dengan saleh. Wa'am dengan tenang. Ya. Wa ammal munafik awil murtab, adapun seorang yang munafik atau orang yang murtab, fayaqulu la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu apa ini. Aku hanya dulu mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Nah, dari sini ini merupakan dalil tentang apa? Azabul qabr. Juga hadis ya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar yuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi qiyamah. Wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda Dunia salah seorang di antara kalian kalau dia sudah mati akan ditunjukkan padanya tempat duduknya ya setiap pagi dan sore. Kalau dia termasuk ahlul jannah, maka dia akan termasuk ahlul jannah. Dan kalau dia adalah ahlun nar, maka dia akan termasuk ahlun nar. Dikatakan padanya, inilah tempat dudukmu hingga Allah bangkitkan kamu padanya pada hari kiamat. Nah, maka ini juga hadis tentang apa? Atau dalil tentang fitnatul qabr atau azab dan nikmat kubur. Berikutnya yang ketiga hadis Al-Barra bin Azib yang merupakan hadis yang sangat panjang. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Di antara situ kita kutip di sini fayatihi ay al-mu'min malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu Man rabbuka? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu ma hadar rajulu alladhi bu'itha fikum. Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya. Maka seorang mukmin itu akan didatangi oleh dua malaikat. Lalu kedua malaikat itu pun mendudukkan si mukmin ini. Seraya mengatakan bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Maka dia menjawab, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah." Lalu dua malaikat kembali bertanya, madinuk Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Maka si mukmin ini pun menjawab, "Agamu, agamaku adalah Islam." Fayaqulani lahu. Maka dua malaikat itu bertanya lagi, Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah pria ini yang diutus kepadamu? Fayaqul huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Ya. Lalu dia malaikat malaikat kembali bertanya, "Ma ilmuka?" Fayaqul qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah dan aku pun beriman terhadapnya dan membenarkannya. Kemudian yang keempat, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubbira au idza qubira al-mayyitu atahu malakani aswadan azraqan yuqalu li ahadihim al-munkar wal akhar an-nakir. Kalau mayit sudah dikubur maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam kulitnya biru matanya. Yang satu disebut mungkar, yang satunya lagi disebut nakir. Sehingga yang ada di matan tadi ya al-iman bi adzabil qabr wa munkar wa nakir. Nah, munkar dan nakir itu dua nama dua malaikat ini. Ya. Maka kedua malaikat itu fayaqulan, kedua malaikat itu pun mengatakan, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul?" Apa yang dulu kamu katakan tentang orang ini? Fayaqul, maka na yaqul huwa Abdullahi wa rasuluh." Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh nah maka dia pun mengatakan apa yang dulu dia katakan bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha maka dua malaikat itu pun mengatakan, kami telah tahu bahwa kamu akan mengatakan ini. Ya, karena sudah ada berita dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Kemudian diluaskan untuknya kuburannya 70 zira dikali 70. Thumma yunawwar lahu fihi. Kemudian diterangi cahaya diterangi kuburannya. Thumma yuqalahu nim fayaqulu arji ila ahli fa akhbirhum arji ila ahli fa akhbirhum lalu dikatakan padanya tidurlah kamu namun dia mengatakan apakah aku boleh kembali ke keluargaku untuk aku akan beritakan pada mereka fayaqulani nim kanaumatil arus alladzi la yuqiduhu illa ahabba ahlihi ilaih Dua malaikat mengatakan, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru yang tidak ada yang membangunkan dia kecuali wanita yang paling mencintainya, yakni istrinya. Hatta yab'athuhu min madja' min madja'ihi hidarik Terus demikian hingga Allah bangkitkan kamu dari tempat tidurmu itu. Nah, ini bagi yang mukmin maka dia akan mendapatkan apa? Nikmatul kubur. Nikmatul kubur. Yang mukmin ini sukses menjawab pertanyaan malaikat itu atau pertanyaan dua malaikat tersebut. Wa in kana munafiqan, namun apabila dia seorang munafik qala sami'tu nas yaquluna faqultu mislahu la adri. Ada pun munafik Ketika mendapatkan pertanyaan itu, dia hanya mengatakan menjawab, "Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya. Aku tidak tahu." Ya. Fayaqulan, "Qad kunna na'lam annaka taqulu dhalik." Maka dua malaikat itu menjawab, "Kami telah tahu kamu pasti akan mengatakan itu." Fayaqalu lil ardi iltaimi alaih maka dikatakan kepada bumi, merapatlah, menyempitlah untuknya. Fatal ta'im alaih. Maka bumi pun menyempit untuknya. Fatakhtalifu fiha adla'uhu. Sehingga tulang berulangnya pun remuk. Falayazalu fiha mu'adzaban. Dan dia terus diadab di alam kubur itu. Hatta yab'athuhullahu min madja'ihi dhalik. Hingga Allah bangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhad idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba. Apabila kalian telah duduk tasyahud membaca tasyahud maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal. Fayaqul Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Inilah peng, perintah dan pengajaran Nabi untuk membaca doa ini setelah bacaan tasyahud. Dan ini apa? Salah satunya berlindung dari azabul qabr. Berlindung dari azabul qabr. Sehingga ya ikhwah rahimani rahimakumullah adillah tentang masalah azabul qabr sangatlah banyak bahkan mutawatir. Namun Mu'tazilah dan yang semisalnya tetap mengingkari azabul qabr. Padahal mereka sendiri yang membuat kaedah bahwa iman dalam masalah iman tidak boleh kecuali hadisnya mutawatir. Kalau ahad maka tidak boleh diterima untuk urusan iman. Karena ahad yufidu dhan katanya. Maka ya ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Alasan mereka ini batil. Yang pertama bahwa hadisnya mutawatir. Ya, sesuai dengan kaidah kalian sendiri. Ya, namun demikian berapa banyak masalah-masalah keimanan, ya, masalah-masalah akidah yang hadisnya mutawatir namun tetap ditolak dan diingkari oleh kelompok Mu'tazilah dan yang semisalnya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua adalah bahwa berita ahad kalau mereka katakan tidaklah tufidu illa dhan, maka ini batil. Ya. Berita ahad, hadis ahad yang telah diterima oleh umat bil qabul itu tufidul ilmi yaqini. Memberikan ilmu yang meyakinkan. Ya, ilmu yang meyakinkan. Hadis tentang azabul qabr satu sudah mutawatir. Ya. Dan ditalakat al umma bil qabul atau kalaupun itu ahad, maka hadis ahad itu tetaplah diterima selama itu sahih dan itu tufidu al-ilmu yaqini. Ya. Selama itu ada hadis sahih walaupun ahad maka yufidul ilmu yaqini dan itu bisa diterima dalam bab akidah. Nah, tidak seperti yang dinyatakan oleh Mu'tazila dan yang semisalnya. Allah Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan tambahan iman, menjadikan iman kita semakin bertambah di samping ilmu kita dan amal kita. Nah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair Ustaz